بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Terima kasih Ustaz Faizal. عفوا أستاذ. عفوا Ustaz Faizal, kita sudah selesai itu surat Al-Fajr dan kita masuk insya Allah malam ini di surat Al-Balad insya Allah. Sebelumnya kita insya Allah mengingat malam ini malam Kamis eh, dan menghadiahkan pahala majlis kita kepada semua apa kerabat-kerabat kita, bapak ibu kita, kita ah, kakek-kakek dan nenek-nenek kita, semua orang yang wafat dari kerabat-kerabat kita, kawan-kawan yang wafat, dan sahabat-sahabat kita, cikgu-cikgu kita, semua orang yang kita apa mengenal mereka dan semua mereka yang membutuhkan doa dan zikir kita di dunia, insya Allah kita menghadiahkan pahala majlis kita kepada mereka. Terutama sebahagian ulama, sebahagian syuhada yang apa uh, mempunyai hak atas kita dan khususnya sebagian ulama mufassir seperti Allama Tabatabari dan yang wafat dan kita alhamdulillah sebahagian ilmu tafsir yang malam-malam ini kita uh, memberitahu kepada semua ikhwan dan akhwat dari pandangan Allama Tabatabai. Semoga insya Allah majlis ini, semoga majlis kita insya Allah dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala dan diterima ahlul bait alaihi wassalatu wassalam. Dengan salawat ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Saya membaca dulu surat Al-Balad beberapa ayat pertama. Kalau mungkin semua teman-teman insyaAllah uh, mendengar suara Ustaz Abdul Basit, Muhammad Abdul Samad, Ustaz Qari dari Mesir, tilawat beliau surat Al-Balad yang luar biasa tilawahnya insya Allah bermanfaat untuk diri kita dan Ustadz Abdul Basit Muhammad Abdul Samad karena semua tilawat itu juga baqiyat salihat insya Allah dan semuanya insya Allah berpahala untuk Ustadz. Saya membaca dengan niat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد له قد خلقنا الإنسان في أيحسب أن لن يقدر على أي أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا يحسب أن لم يره أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد صدق الله العظيم الجليل العظيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم إن شاء الله كتاب mau membahas tentang surat Balad dan surat Al-Balad Tempatnya di Al-Quran. Surah ke apa 90 ke 9 apa ke 90 surat Al-Qur'an dan surat itu surat yang mati bukan Yani, mulai dengan sumpah. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat pertama. Dan kata pertama, La uqsimu. Kata uqsimu, aku bersumpah. Tetapi, kalau kita mencari di waktu nuzulul Quran, pada waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran, yang 35 surat yang diturun atas Rasulullah adalah surat Al-Balad. Dan salah satu sifatnya surat Al-Balad adalah surat mufassalat itu. Kita sudah membahas tentang surat Suwar Al-Mufassalat. Mufassalat itu adalah surat-surat yang pendek di Al-Quran. Dan sebagian riwayat jumlahnya adalah 68 surat Al-Quran termasuk Al-Mufassalat. Dan kenapa namanya surat Al-Mufassalat itu? Karena pendek-pendek dan atau dengan kata basmalah ada di antara dua surat yang cepat-cepat kita selesai satu surat yang mulai satu surat lagi. Dan itulah eh, salah satu apa hikmahnya dan filosofinya. Nama surat Al-Mufassalat. Dan mufassalat itu adalah tiga jenis yang itu mufassalat yang tewal, bukan satu tewal. Kita mempunyai di Al-Quran apa di, di nama misalnya sab tewal sab tewal maksudnya uh, apa tujuh surat yang panjang surat Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa dan terus tu, tujuh surat itulah satu tewal dan mi'in itu dan uh, ada eh, nama-nama uh, untuk sebagian golongan uh, surat Al-Quranil quran Karim tapi mufassalat itu salah satu jenisnya mufassalat yang tebal. Maksudnya dua tiga halaman maksimal. Seperti surat Al-Hujurat itu, surat Qaf, surat, surat Zariyat, surat Hu. Maksimalnya dua atau tiga surah saja. Dan terus eh, yang eh, kedua, jenis kedua surat al mufassal adalah yang normal maksimalnya. Seperti surat At-Tariq, surat A'la, Ghasyiyah, Fajar, Balad. Dan surat Balad itu yang apa kedua di mufassalat. Yang ketiga yang pendek-pendek dan mulai dari surat Az-Zalzalah dan seterusnya surat Al-Adiyat, kemudian surat al qara sampai surat An-Nasi di akhir Al-Quran Al-Karim. Itulah nama-nama surat Al-Mufassalat yang jumlahnya kita eh, apa Eh, sudah membahas jumlahnya di salah satu riwayat adalah eh, uh, 68 surat Al-Quranil Karim dan termasuk nama mufassalat itu. Surat Al-Balad itu dari mufassalat dan ada sebahagian riwayat di bawah apa surat Al-Balad di antara para maksum. Misalnya saya membaca dua riwayat saja eh, Aba Basir salah satu di apa eh, sahabat Imam Sadiq alaihi salatu wassalam beliau yang sangat-sangat jujur sahabat yang jujur untuk eh, yang baik untuk Imam Sadiq alaihi salatu wassalam dan banyak riwayat dari Aba Basir dan khususnya riwayat fikih kita dari Abu Basir banyak. أبا Apa من meriwayatkan Imam Sadiq alaihi salatu wassalam bahwa beliau bersabda barang siapa yang membaca surat Al-Balad dalam salat wajib Allah subhanahu wa ta'ala menyebarkan nama apa atau sifat salih al-abd salih untuk orang siapapun yang membacanya dalam salat, salat wajib, orang itu yang terkenal di dunia dengan sifat abdus salih, hamba yang salih untuk Tuhan. Kemudian di akhirat, orang itu dari hamba-hamba yang apa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti mendapatkan kedudukan yang tinggi dibandingkan dengan apa para ibad, para hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kiamat itulah akhir riwayat tersebut sama siapa? Sama anbiya, sama syuhada, sama orang-orang salih bersama mereka. Barang siapa yang niat hadis tersebut dan akibat tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala memberi pahala yang besar kepada orang itu. Di salah satu riwayat yang lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man qara'a surat al-balad, barang siapa yang membaca surat al-balad, a'ta أعطاه الله الأمن من غضبه يوم القيامة. Allah subhanahu wa ta'ala memberi keamanan kepada si hamba orang tersebut. Dari apa? Keamanan dari apa? Dari kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. yang maksiat yang penuh maksiat orang itu aman orang itu apa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan ya. itulah dua manfaat surat al-balad dan kemudian ada di, apa sebagian riwayat yang meriwayatkan salah satu asbabun nuzul untuk surat al-balad kita insyaallah di antara penjelasan kita, insya Allah, membaca riwayat itu dan tafsir itu dan asbabun nuzul itu, walaupun eh, asbabun nuzul itu tidak terkenal, berarti ada sebahagian riwayat saja, tetapi kita insya Allah menistiratkan riwayat tersebut insya Allah nanti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di Ayat pertama, La uqsimu bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad. Wa anta hillun bihadzal balad. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bersumpah dengan negeri ini, dengan kota ini. Sedang engkau tinggal di negeri ini. Wa أنت حل كتحل مقصود أن تنقل دي قطعين نكرين لا أخصم مقصود أن نكريني أبا نكري أبا كتا إجماع المفسر روح mufassirin. Bukan ijma itu yang ada di sini. Maksudnya ijma yang ada di fatwa untuk apa hukum fikih. Bukan. Hukum fikih itu maksudnya ijma apa salah satu dalil untuk suatu marja yang mengeluarkan hukum syar'i. Itulah ijma. Kita mempunyai empat apa uh, dalil untuk mengeluarkan hukum syar'i, fatwa syar'i itu adalah apa kitab maksudnya Al-Quran yang kedua adalah sunnat Rasulullah dan Ahlul Bait yang ketiga adalah ijma itu maksudnya pandangan ulama dan keempat itu adalah akal dan ijma itu maksudnya ijma keseluruhan apa ulama yang di antara mereka ulama itu adalah pandangan apa imam zaman tetapi di sini maksudnya ijma'ul mufassir maksudnya seluruh pandangan seluruh mufassir begini bahwa apa maksudnya negeri ini dan kota ini adalah kota Mekah. negeri Mekah. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa eh, nama Mekah? karena kita melihat eh, sebagian ayat Al-Qur'an yang eh, apa di awal empat surat Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna awal baitin wudi'a linnas lalladhi bibakkata mubarak. Berarti maksudnya, Baitullahil Haram, Masjidul Haram. Al-Ka'bah itu. Ka'bah itu rumah pertama untuk Allah subhanahu wa ta'ala. di atas bumi, di muka bumi yang dibuat oleh satu manusia. Berarti apa? Yang pertama rumah untuk Tuhan adalah di kota Mekah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mau memuliakan kota ini di surat Al-Balad. La uqsimu bihadha al-balad. Ini yang pertama, dalil pertama. Dalil kedua, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kota Mekah, negeri Mekah. Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anta hillun bihadal balad. Wa anta hillun bihadal balad. Itulah di bahasa Arab adalah jumlah haliyah. Kalimat itu haliyah itu. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala mau menjelaskan keadaan tempat itu Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan negeri Mekah. Padahal engkau tinggal di negeri itu. Wa anta hillun bi hadal balam. Kata hil itu maknanya apa? Kalau kita uh, uh, mau menerjemahkan La uqsimu bihadzal balad. Mungkin. Terjemahan itu terjemahan positif. Dan mungkin terjemahan itu terjemahan negatif. Terjemahan positif itu yang tafsir apa utama, tafsir yang penting. Tafsir yang kebanyakan ulama dan para mufassir menafsirkan dengan maknanya positif. La uqsimu Berarti huruf la itu, kata la itu tidak bermakna di kata kerja tersebut. La uksemu maksudnya uksemu. Aku bersumpah. Aku bersumpah dengan negeri ini. La uksemu bihadzal balad. Kenapa? Wa anta hillun bihadzal balad. Dalil pertama karena tempat itu tempat yang suci. Tempat terhormat tempat yang mempunyai Masjidul Haram dan Ka'bah, Baitullahil Haram. Itulah tafsir pertama, jawaban pertama. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan kota itu, negeri itu? Kenapa? Wa anta hillun bihadzal balad. Kata hil itu salah satu terjemahan itu dari hulul. Kata hulul di apa, antara kita hulul bulan Rajab. Hulul bulan Ramadan. Maksudnya apa? E, bulan Ramadan itu berada di langit. Tempatnya ada di kelihatan kita. Kita bisa melihat bulan Ramadan, bulan Rajab, bulan Syahban. Itu kat, maknanya hulul itu. Karena itu hil itu diterjemahkan dengan apa? Tempat tinggal Rasulullah berada di kota Mekah. Wa anta hilun maksudnya padahal engkau ya Rasulullah tinggal di kota ini. Dan dalil kedua lebih apa tinggi dibandingkan dengan dalil pertama. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan satu tanah. Kenapa? Karena wujud Rasulullah berada di tanah itu. Kalau kita memuliakan kota Karbala. Karbala tempat suci. Kenapa? Karena wujud Aba Abdullah al-Husain. Kuburannya berada di tanah Karbala. Tanah Samarra suci. Kenapa? Karena Askariyin berada di tanah Samarra. Perkuburan baki itu yang terhormat di antara kita karena banyak apa sahabat Rasulullah berada di tanah itu. Empat imam kita berada di tanah itu. Banyak orang hafizul Quran, sahabat-sahabat Rasulullah berada di tanah itu. Karena itu tanah itu suci di antara kita. Aku bersumpah dengan negeri ini karena engkau ya Rasulullah berada di tanah itu. Berada di negeri ini. Wa anta hillun bihadal balad. Maknanya negatif. Itulah tantangan sebagian ulama, sebagian mufassir yang menerjemahkan ayat itu dengan makna negatif. Aku tidak bersumpah dengan negeri ini. Kenapa? و حل به البلد kata hil di makna ini di tafsir ini lawan katanya adalah haram itu haram itu kalau eh, mungkin ikhwan akhwat ke musim haji ada di eh, apa musim haji adalah itu haram itu kalau seorang masuk di haram berarti di tanah itu diharamkan atas kita sebagian hal Misalnya orang itu tidak boleh membunuh satu hewan. Itulah haram. Oleh orang itu harus menjaga, menjaga sebagian hal untuk dirinya di tanah itu. Karena tempat itu namanya haram. Orang-orang musyrik, orang-orang musyrik apa menghormati tanah itu. Tetapi pada zaman itu mereka mengganggu Rasulullah. Wahai Rasul, mereka mereka menghormati tanah itu tetapi tidak menghormati engkau ya Rasulullah. Itulah kata Allah Subhanahu. Aku tidak bersumpah dengan negeri ini padahal orang-orang musyrik tidak menghormati wujud engkau wa anta hillun. Berarti jiwa engkau hil bukan terhormat untuk orang-orang musyrik. Berarti di tafsir ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada siapa? Kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang kafir. Bukan orang-orang musyrik. Itulah tafsir kedua. Ada tafsir ketiga juga Eh, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masa depan memberi kabar gembira kepada Rasulullah wahai Rasul engkau masa depan masuk di kota Mekah apa dengan fatah Mekah pada waktu yang berarti tahun-tahun terakhir umur Rasulullah mereka membuka kota Mekah dan dengan fatah Mekah Rasulullah masuk di kota mereka Pada zaman itu antahil. Antahil itu maksudnya bebas. Wahai Rasul, engkau boleh membunuh semua orang musyrik. Atau engkau boleh memaafkan semua mereka. Itulah pandangan engkau. Harus terpilih Rasulullah pada zaman yang pasukan Islam masuk di kota Mekah, salah satu sahabat Rasulullah dengan suara tinggi mengatakan kepada umum musyrikin begini al-yaum yaumul malhamah kata si sahabat begini hari ini hari celaka untuk orang-orang kafir orang-orang musyrik Rasulullah ketika <laughs> pernah mendengar apa kata tersebut Rasulullah sekali lagi mengatakan al-yaum yaumul marhamah, bukan malhamah itu. Marhamah hari rahmat ini. Hari ini adalah hari rahmat untuk semua orang muslim Karena itu Rasulullah memaafkan semua bangsa musyrik. Memaafkan semua mereka. Itulah akhlak Rasulullah, akhlak suci Rasulullah. Beliau uswatun hasanah untuk kita kalau ada gangguan, kalau ada kesulitan, kesusahan di antara kita. Dari salah satu anggota keluarga, ayah, ibu, istri, anak-anak kita, tetangga kita, kerabat-kerabat kita. Dari satu orang biasa. Itulah akhlak Rasulullah. Kita harus memaafkan akhlak buruk tersebut kalau kita mengikuti Rasulullah sebagai uswatun hasanah di kehidupan kita. Wa anta hillun bihadal bala. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa walidin wa ma walad." Wa walidin dua sumpah. Demi walid, demi ayah, demi bapak. Wa ma walad, demi anaknya. Maksudnya siapa? Salah satu maksudnya pandangan sebagian kebanyakan ulama adalah Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail yang mereka berdua apa membuat Ka'bah. Bukan membuat dari pertama. Yang dibuat Ka'bah itu oleh Nabi Adam. Tetapi sudah terhancur di banjir Nabi Nuh. Azab kaum Nuh Allah Subhanahu wa taala ketika banjir sudah apa uh, ketinggi Baitullahil Haram, Ka'bah itu sudah terhancur di banjir itu. Dan senantiasa berada di keadaan tersebut sampai Nabi Ibrahim. Ketika Ismail besar, Nabi Ibrahim sama anaknya Ismail apa sekali lagi uh, meninggikan dinding Ka'bah itu. Jadi Ka'bah yang luar biasa itu. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan masalah itu di ayat 127 surat Al-Baqarah. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Dan zaman itu mereka berdua apa dan sebelumnya apa eh, bangunan Ka'bah itu Nabi Ibrahim berdoa untuk penduduk apa kota Mekah kota tersebut. Yang Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan keamanan untuk siapapun yang tinggal di kota ini, di tanah ini. Karena itu, tempat itu aman, tempat keamanan. Siapapun yang masuk di tanah itu aman dari semua kesulitan duniawi. Itulah apa mungkin itu. Dan ada beberapa tafsir itu. Keamanan itu dari apa? Rabbi ja'al hadal balada amina. Apakah hukum keamanan itu hukum tashri'i atau selain tashri'i itu? Berarti maksudnya, apakah Allah subhanahu wa ta'ala memberi keamanan kepada semua orang yang ada di tanah itu? Mungkin maksudnya begitu. Dan mungkin maksudnya siapapun yang masuk di haram itu, di tanah itu aman. Dari apa? Dari misalnya hukum syari itu. Misalnya bahwa harus diberi balasan <laughs> misalnya dari pemerintahan orang itu takut dan lari di tanah itu. Dan, dulu ada begini dan sebagian orang yang Misalnya dari dari penjara mereka eh, duduk di samping Ka'bah untuk keamanan. Kenapa? Karena tanah itu aman. Dan ha, apa orang-orang hakim atau raja mereka mengeluarkan orang itu dari tanah. Dulu kemudian memberi balasan kepada si manusia. Berarti itulah keamanan, itulah doa Nabi Ibrahim tentang tanah tersebut. Karena itu salah satu wujud yang layak untuk wa walidin wa ma di pandangan kebanyakan mufassir itu adalah Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Itulah pandangan pertama. Dan ada sebagian pandangan lain Nabi Adam dan anak-anak Nabi Adam dan sebagian ayat apa eh, sebagian pandangan eh, tafsir itu adalah Nabi Adam, bukan Nabi Ibrahim. Nabi Adam dan sama keturunan yang luar biasa, anbiya, ausia. Itulah keturunan Nabi Adam. Bukan eh, manusia yang biasa. Allah bersumpah dengan wujud mereka yang suci. Satu tafsir yang lain adalah Nabi kita. Wawalidin maksudnya ayah itu siapa? Maksudnya Nabi kita. Oh, anaknya siapa? anaknya umatnya Rasulullah. Karena di salah satu riwayat Rasulullah bersabda, Ana wa Aliyun abawa hadhil ummah. Aku dan Ali dua bapak untuk umat ini. Kalau kita tawassul, kalau kita doa, kalau kita munajat, kita harus merasa Rasulullah, Amirul Muminin, Ahlul Bait, Imam Zaman, semua mereka bapak untuk kita. Fatimah Zahra adalah ibu kita. Dan sebenarnya lebih dekat dari ibu kita. Lebih dekat dari ayah kita. Wujud mereka. Salah satu tafsir itu adalah wujud Rasulullah. Sama umatnya Allah bersumpah dengan Rasulullah dan umat Rasulullah. Salah satu tafsir. Tafsir, tafsir yang itu lebih apa kuat adalah Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Lepas khalaqna al-insana fi kabad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami sudah menciptakan manusia fi kabad, di keadaan susah. Kabad itu uh, kalau kita melihat Ah, buku-buku kosakata, maksudnya adalah penderitaan, maksudnya kesusahan, kesulitan untuk makna jabat itu. Allah subhanahu wa ta'ala mau menjelaskan satu kaidah, satu sunnah Allah subhanahu wa ta'ala di alam nyata, di ayat ini. Allah menciptakan manusia di keadaan sulit, di keadaan susah di dunia. Berarti itulah sunnatullah, sunnatullah adat Allah subhanahu wa ta'ala di alam nyata. Itulah sunnatullah. Salah satu sunnatullah adalah rizki Allah subhanahu wa ta'ala memberi rizki kepada kita. Itulah sunnatullah. Salah satu apa sunnatullah adalah misalnya eh, putar-putar dunia ini bagaimana air jadi awan, awan jadi apa hujan, hujan sekali lagi masuk di tanah, tanah itu tumbuh-tumbuhan. Kemudian it, itulah sunnatullah. Sunnatullah adalah apa kematian. Salah satu sunnatullah adalah ujian. Ujian semua manusia, semua makhluk semua jin, semua makhluk yang pun mempunyai akal. Itulah sunnatullah. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala menguji semua manusia. Bagaimana berbeza mungkin satu orang dengan hartanya, satu orang dengan ilmunya, satu orang dengan keluarganya, anaknya, istrinya. Ujian Allah subhanahu wa ta'ala di antara kita berbeza. Salah satu sunnatullah adalah keadaan sulit untuk semua manusia. Allah menciptakan manusia di penderitaan, di kesusahan. Itulah sunnatullah. Mungkin sebagian ikhwan bertanya, oh orang itu kaya. Tidak ada susah di kehidupannya sama sekali. Orang itu senantiasa gembira. Jawabannya bagaimana? Jawabannya begini. Orang itu di kelihatan kita tidak mempunyai kesusahan. Tidak merasa kesusahan. Kenapa? Karena pikiran kita masalah ekonomi saja. Kita kita senantiasa mengatakan, oh orang itu orang kaya, orang yang banyak uang di kehidupannya. Karena itu tidak ada kesusahan. Kesusahan itu berbeda. Salah satu pihaknya adalah di masalah ekonomi. Mungkin di keluarga banyak kesusahan. Pikirannya bagaimana? Ruhnya, jiwanya. Orang itu tidak tenang di dunia. Masalah itu lebih apa penting dibandingkan dengan masalah ekonomi. Itulah jawaban kita. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ayahsabu allai yaqdira alaihi ahad. Apakah manusia itu mengira apa tidak ada siapapun yang menguasai orang tersebut, kuat atas orang tersebut. Itulah terjemahannya. saya sekali lagi menerjemahkan ayah sabul insan adakah manusia mengira bahwa seseorang tak akan berkuasa terhadapnya ayah sabul an yaqdir alaiha Maksudnya apa? Maksudnya manusia sombong di dunia manusia tidak memperhatikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kaidah kalau seorang menghinakan jiwanya, dirinya, Allah Subhanahu wa taala meninggikan tingkatnya. Meninggikan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah kaidah. Kalau seorang sombong, Allah Subhanahu wa taala menghinakan manusia tersebut. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مال اللبدة أوران إتما أتكن أكو أفا أكو تله من الوار كان حارتا يعني بانيا كتا اللبدة كتا اللبدة إتو مقصودنيا نعم بانيا يعني بستار سلاسة satu tafsir itu dan eh, ada sebagian riwayat yang eh, apa memberitahu kepada kita sebagian asbabun nuzul untuk ayat-ayat ini dan uh, khususnya ayat-ayat pertama surat uh, Al-Balad dan uh, sebagian orang mengatakan tentang siapa itu tentang seorang yang bernama <clears throat> Haris bin Amir. Haris bin Amir. Salah satu sahabat Rasulullah. Yang orang itu maksiat. Dan sudah mengatakan kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, aku bermaksiat. Caranya apa? Ya Rasulullah, caranya kafarah. Kafarah maksudnya apa? Maksudnya engkau harus memberi apa? Uang kepada orang-orang miskin. Oh, sulit sekali. Aku susah apa mendapatkan uang. Kenapa saya cepat-cepat memberi kepada orang miskin? Itulah apa balasan yang susah kepada aku. Itulah jawabannya. Allah Subhanahu wa taala apa berfirman ayahsabu allai yaqdir alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada. Berarti di pandangan seperti orang itu itulah asbabun nuzul tetapi walaupun uh, mungkin kita tidak menerima asbabun nuzul itu mungkin maksudnya kepada orang-orang kafir yang memberi banyak uang untuk hantam Islam untuk apa uh, apa menghancurkan nama Islam itu mungkin maksudnya mereka tetapi terjemahan itu dan penjelasan hmm. itu yang penting untuk kita. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima kesombongan satu manusia. Itulah masalah yang penting di ayat ini. Itulah pelajaran penting di ayat ini. Kalau kita mau jadi manusia, mau jadi manusia ilahi. Insan yang senantiasa di jalan Tuhan, jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ada satu uh, amal, satu uh, misalnya uh, ibadah. Apakah boleh kita sombong? Tidak boleh. Di pandangan kita, orang itu yang kaya, orang itu banyak uang di kehidupannya. Orang itu lebih teka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kita eh, apa membaca eh, apa cerita tentang kisah Korun itu. Sahabat-sahabat Nabi Musa ketika melihat Korun eh, apa mereka, harapan mereka, oh bagaimana kita bisa mendapatkan uang itu seperti korun. Berarti harapan mereka dan seluruh mereka adalah uang korun dan harta korun. Tetapi akibatnya tidak ada di kelihatan mereka. Di pikiran mereka. Semua harta dunia itu sedikit di pandangan Allah Subhanahu wa taala, di pikiran Allah Subhanahu wa taala. Mata'ud dunya qalil. Kata ini begini, mata'ud dunia, kata mata'ud dunia semua apa-apa yang ada di dunia ini qalil. Kita mem, apa, membutuhkan dan memerlukan satu hal yang menyampaikan kita dari dunia ke akhirat. Itulah yang cukup untuk kita. Bukan harta duniawi. Harta duniawi kalau kita memberi kepada orang miskin sebagai sedekah, kepada apa sebagai zakat, sebagai humus. Sangat-sangat bermanfaat untuk kita. Tetapi sedekah kita sedikit. Ibadah kita sedikit. Karena itu salah satu doa yang luar biasa itu waktu sahar, waktu sahur. Bukan sebelum waktu salat subuh kita apa membaca doa itu ya mahsai inda kurbati ya gawfi inda shiddati dan seterusnya salah satu Kalimat itu adalah ya man yaqbalul yasir wa ya'fu anil kathir. Wahai Tuhan yang menerima dari kita yang sedikit. Semua amal kita sedikit. Kecil. Wa ya'fu anil kathir. Tetapi banyak maksiat yang besar di kehidupan kita. Allah memaafkan maksiat-maksiat kita. اقبل من اليسير واعف عني الكثير إنك أنت الغفور الرحيم itulah doa yang luar biasa berarti itulah apa melawan apa melawan kesombongan kita di muka bumi kesombongan itu sangat-sangat berbahaya untuk kehidupan kita kalau seorang sombong hakikatnya dan faktanya adalah orang itu sombong di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah faktanya kesombongan. Waktu kita selesai. Sudah lewat waktu kita dan ayat terakhir. Ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah orang itu mengira tidak ada siapapun yang melihatnya? Memperhatikannya? Maksudnya lahir, tapi mungkin maksudnya batin mungkin maksudnya batin. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui niat kita. Kalau seorang lahirnya begini, lahirnya infak, lahirnya sedekah. Tapi batinnya orang itu ria. Siap. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui niat ria tersebut. Karena itu tidak mengkabulkan sedekahnya. Mungkin satu orang, satu misalnya ringgit memberi kepada orang miskin dengan niat ikhlas Allah menerima sedekah itu walaupun sedekah yang kecil, yang sedikit. Allah menerima dari kita apa satu amal dengan niat ikhlas saja. Dengan dia itu kalau tambah apa niat kita ditambah selain Allah Subhanahu wa taala Misalnya kita ria, kita mau apa membesarkan diri kita di antara orang-orang lain. Itulah ria. Itulah membatalkan amal kita, ibadah kita, sedekah kita. Dan mungkin, itulah kemungkinan, mungkin sedekah itu juga maksiat. Tertulis di apa buku amal kita oh, itulah maksiat. Kenapa? Adalah ria di buku amalnya buku amalnya. Dalam maksiat itu. Dan ria itu adalah salah satu jenis untuk masalah syirik. Syirik mereka orang-orang musyrik itu ibadah satu apa berhala sama Allah subhanahu wa ta'ala. Orang itu niat selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah salah satu jenis untuk masalah syirik. Semoga kita insya Allah jauh dari dosa itu, dari ria itu, dari kesombongan itu. Dan kita insya Allah dengan doa ahlul bait, dengan tawassul kepada ahlul bait, insya Allah senantiasa berada di jalan ahlul bait, di jalan Allah subhanahu wa taala. Ada beberapa hal insya Allah nanti insya Allah minggu depan kita insya Allah membahas tentang sebagian pelajaran ayat-ayat ini Afan sudah terlambat dan beberapa kali sudah terputus suara saya. Saya mohon maaf. kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih banyak diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz uh, Syekh Ali Rabbani di atas penyampaian tafsir surah Al-Balad. Walaupun lain al fadil Ustaz tadi terputus-terputus, Alhamdulillah dapat juga Al-Fadhil Ustaz kongsi bersama kita poin-poin penting daripada surah Al-Balad pada malam ini. Terima kasih banyak al fadil Ustaz. Jadi kelas kita sampai di sini saja untuk malam ini. Jadi kita menjemput al fadil Ustaz Syekh Ali Rabbani untuk membacakan doa penutup bagi kelas kita pada malam ini. Tafadhal Ustaz, syukran. Eh, tidak ada Ustaz Hasan? Apa Ustaz? al fadhi Ustaz Hasan dah terkeluar. <laughs> Apa ah. Ustaz. Wujud, wujud Ustaz Hasan alhamdulillah penuh berkah bagi hmm. kita insyaallah. insyaallah insyaallah Ustaz. Eh, baik baik. صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن واشف مرضانا وجرحانا بالقرآن وارحم موتانا وإمامنا وشهداءنا وعلماءنا بالقرآن اللهم سلم مسافرينا وسلم ديننا ودنيانا بالقرآن اللهم احفظ وأيد قائدنا وعلماءنا وصلحاءنا بالقرآن اللهم انصر الإسلام والمسلمين بالقرآن اللهم اخذل الكفار والمنافقين بالقرآن اللهم أصلح أمورنا بالقرآن اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان بالقرآن اللهم اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته بالقرآن وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما يا أرحم الراحمين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا ah, جزيلا kepada Al-Fadhil Ustaz Syekh Ali Rabbani atas uh, bacaan doa penutup bagi kelas kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan sambungan tafsir surah Al-Balad. Jadi terima kasih semua kerana tunggu sehingga waktu ini. Puan akhwat ada persoalan insyaallah di uh, grup WhatsApp insyaallah kita siap dan membahas Aha. tentang Wah, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Baik Ustaz. Jadi teman-teman seperti mana yang Afwan Ustaz beritahu tadi, uh, kalau ada soalan yang berkaitan dengan uh, tafsir surah Al-Balad boleh uh, ajukan ataupun boleh sampaikan melalui WhatsApp di grup uh, Ulumul Tafsir. InsyaAllah di sana Al-Fadhil Ustaz akan menjawab soalan-soalan tersebut Jadi untuk untuk malam ini kelas kita sampai di sini saja dan akan kita sambung kembali pada minggu hadapan. Terima kasih semua kerana mengikuti kelas pengajian pada malam ini. Jadi kita akhiri kelas kita malam ini dengan bacaan selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.